rahmatullah Khawarij. Dipertanyakan untuk beliau para jemaah rahmatullah ketika datang dari Irak bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum darah lalat. So para jemaah rahmatullah darah lalat, lalat atau lalat? Lanau. Dipertanyakan tentang hukumnya bagaimana, ini halal atau haram. Kata Ibnu Umar kepada dia, ya akhi, Darah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan Husain kemana kalian letakkan? Husain darah cucunya, dan cucu Rasulullah SAW, Usain kemana kalian? Kemana kalian pertanyakan? Kalau kalian tanya tentang tanah lalat. Sekarang diisukan di situ para jemaah rahmatullah dibawa ulang oleh itu Abu Ibrahim di belakang dibawa ulang adalah tentang kencing anjing. Kencing anjing najis atau bukan najis? So, para jemaah Kencing anjing, anjing donyeng kan? Anjing binatang haram para jemaah rahmatullah. Kaidah fikih ada jalan para ulama kepada kita. Binatang yang hal yang haram, halal najis untuk tante. Rahmatullah binatang yang haram, najis dia, najis dia. Air seni ini najis, kencingnya najis. Nah, ini diadakan dialog. Wajib rahmatullah di antara halal haram, halal haram, halal haram wajib rahmatullah. Lebih baik cara seperti ini adalah diambil kencing anjing satu gelas diminumkan saya buku rak sebenarnya rahmatullah itu bagus. Min halal ya saya. Wallahi rahmatullah hal-hal yang para ulama sudah jelas hukumnya dicari oleh celah. Ini orang yang pernah rahmatullah ada jin di badan itu sebetulnya. Ya, jin yang menyendiri dengan dia dikasih pemandangan, pikiran yang akibatnya pernah rahmatullah menyendiri dalam pandangan. Itu akibatnya. وأنا ظننا كذبا